Uh, kemarin ada pertanyaan yang belum lengkap kami jawab, yaitu bagaimana cara berwuduk yang benar, terutama ketika mengusap kepala yang mempunyai rambut panjang. Apakah cukup sampai tengkuk atau harus sampai ujung rambut? Ya. Kemarin telah kita jawab, cukup sampai tengkuk, ya. tidak mesti sampai ke ujung rambut. Baik cukup sampai tengkuk, tidak mesti sampai ke ujung rambut. Ya. Adapun tata cara berwuduk yang benar akan kita bacakan dari satu hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humran Maula Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhumah. Ya. Ini salah satu hadis yang paling lengkap yang menjelaskan tentang wuduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan atau uh, dilihat oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'a Uthman da'a biwadu'in. Ya, kata Humran uh, bahwasannya beliau melihat Uthman meminta air wudhu. Ya. Fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi. Maka dari air itu beliau menyiramkan ke dua tangannya. Ya menyiramkan kedua tangannya dari bejana. Artinya beliau tidak mencelup tangannya langsung. Ya. Beliau menyiramkan dari bejana, ya. kedua tangannya. Tapi tangan di sini sampai ke pergelangan tangan. Fakasalahuma sama rotin. Lalu beliau mencuci kedua tangannya tiga kali. Thumma ada khala'yaminahu fil wadu. Ya, setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya di bejana thumma syaka wastan farah. Kemudian beliau berkumur dan istinsyaq yakni menghirup air ke hidung farah dan melepaskan kembali. Ini dilakukan dengan satu cidukan. Ya, jadi satu cidukan sebagian air masuk ke mulut untuk dipakai berkumur dan sebagian lain sebagian lagi dihirup ke hidung. Baik. Summa Ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali. ila ilal mirfaqaini thalathan dan kedua tangannya sampai ke siku, yakni sampai mencuci kedua siku sebanyak tiga kali. Thumma masaha bi <clears throat> Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, di sini dikatakan mengusap, ya, bukan mencuci. Ya. Kalau mencuci disiram dengan air, Sedangkan mengusap cukup membasahkan tangan lalu diusapkan ke kepala. Ya. Dan di sini dikatakan kepala bukan sebagian kepala, ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan kemarin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap mulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkuknya lalu balik lagi sampai ke bagian depan lagi. Artinya apa? Seluruh bagian kepala itu kena. Iya. Dan Allah berfirman, "Wamsahu biru'usikum" dan usaplah kepala-kepala kalian bukan sebagian kepala kalian. Iya, dan yang dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang beliau mengusap seluruh bagian kepala, bukan sebagiannya saja. Baik. Thumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau mencuci dua kakinya sebanyak tiga kali. Iya. Thumma qal, kemudian berkata Uthman, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Waqal dan beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha" Barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghafara lahu uh, eh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Kemudian dia sholat dua rakaat dengan sholat yang khusyuk, ya tidak ada uh, bisikan-bisikan jiwa kepada selain sholat, ya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Demikian wallahu alam. Baik.